السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Bapak Ibu Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat daripada muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fin nida wa safil awwal, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Seandainya kata Nabi sallallahu orang-orang mengetahui keutamaan dalam seruan daripada ajan wasofil awal dan sab yang pertama dalam solat kemudian mereka tidak mendapatkannya kata beliau sallallahu alaihi wasallam melainkan harus dengan diundi niscaya mereka akan mengundinya hadis ini adalah merupakan keutamaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan yakni keutamaan daripada azan dan keutamaan untuk mendapatkan daripada soft awal di dalam sholat. Dan kita ingin berbicara mengenai keutamaan yang pertama, yakni keutamaan yang disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dalam seruan daripada azan, seruan daripada azan. Dan adapun syarat daripada seorang muazin, tentu saja dia adalah seorang yang Muslim atau Islam dia adalah orang Islam. Hari ini banyak orang-orang di luar daripada Islam mempermainkan daripada orang Islam dan untuk kepentingan-kepentingan tertentu atau kelompok-kelompok tertentu mereka berpura-pura menjadi seorang Islam dan mereka bawa pamflet atau spanduk mendukung kepada suatu kelompok tertentu. Saya seorang muslim mendukung kelompok tertentu. Bahkan ini dilakukan oleh laki-laki Nasrani dan perempuan-perempuan daripada Nasrani, dia memakai jilbab, yang satunya eh, pakai surban, seperti seolah-olah sebagai seorang ustad, padahal dia adalah seorang Nasrani. Hanya untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, yakni orang di luar daripada Islam. Maka seperti itulah kadang-kadang kita hari ini, orang berani mengecohkan kaum muslimin, orang berani untuk meremehkan daripada kaum muslimin, apakah ini yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nanti keadaan kalian wahai kaum muslimin seperti gusa unka gusa isail, seperti buih di lautan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak punya makna apa-apa, maksudnya diterpa angin, gelombang dan lain sebagainya, dihempaskan ke tepian pantai tidak punya makna dan arti apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa maksudnya. Jadi seperti itulah keadaan daripada kaum muslimin sehingga orang berani mengecohkan dan mengaku-ngaku sebagai seorang Islam padahal dia bukan seorang Islam. yakni syarat daripada seorang muazin itu adalah seorang yang Islam. Kemudian yang kedua tamyiz, yakni bisa membedakan baik dan buruk. Meskipun mereka belum balik, tapi tamyiz bisa membedakan ini mana yang baik, mana yang buruk. Ya mungkin umur 10 tahun mungkin. Atau eh, dan juga yang ketiga adalah laki-laki. Memang yang disunahkan betul-betul, ditekankan betul-betul, muazin ini adalah laki-laki, bukan perempuan. Bukan persamaan gender sekarang ini. Kalau laki-laki jadi imam, kenapa perempuan tidak bisa jadi imam dalam sholat? Bukan seperti itu. Itu apa-apa yang dihembuskan oleh orang-orang di luar daripada Islam dengan emansipasinya. Yang sebenarnya hal-hal seperti itu atau hembusan seperti itu ini untuk menjadikan paham-paham seperti itu orang Islam berpaling daripada syariat daripada ajaran Islam sendiri. Kemudian yang keempat, melakukan azan apabila tiba waktunya, masuk waktu sholat. Apabila masuk waktu sholat. Dan kalaulah tidak masuk waktu sholat, maka ajan tersebut harus diulang. Kecuali waktu subuh yang nanti kita akan jelaskan. Kemudian lafaz-lafaznya ini berurutan dan teratur. Jadi tidak bolak-balik. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibolak-balik asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lebih dulu atau asyhadu la ilallah e, belakangan, maka ini tidak berurutan namanya dan harus teratur. Para ulama ini menekankan bahwasanya ajan ini diperkhususkan untuk memanggil orang yang sholat. Sehingga Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya boleh mengajankan ketika bayi lahir sebagaimana apa yang disebutkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang membolehkan azan ketika lahirnya bayi. Namun riwayat-riwayat yang kuat menjelaskan bahwasanya azan ini diperkhususkan untuk orang yang sholat. Sebagaimana seorang seorang ulama hadis dari Mesir yakni ulama hadis masa kini, yakni Abu Ishaq al ini beliau menjelaskan hadis-hadis yang menjelaskan ajan ke telinga bayi itu adalah riwayat-riwayat yang lemah. Saya telah berusaha kata beliau untuk mencarinya. Kalau-kalau hadis ini bisa terangkat menjadi hadis hasan li karena banyaknya syawahid, penguat-penguat daripada hadis tersebut namun kata beliau, saya tidak menemukan, saya belum menemukan penguat daripada hadis tersebut terangkat menjadi hadis tersebut derajatnya hasan. Jadi inilah yang disebutkan Abu Ishaq al ini, bahwasanya semua hadis yang berkenaan dengan mengazankan bayi ketika lahir sebagaimana salah satu hadisnya bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengazankan ke telinga kanan ketika Hasan cucu beliau lahir dan ke telinga kiri mengikomatkan ini adalah riwayat-riwayat yang lemah kata beliau semua hadis yang berkenaan dengan azan kepada telinga bayi itu adalah riwayat-riwayat yang lemah sebagaimana dijelaskan beliau dalam Al-Insyirah fi bin Nikah halaman 96 Adapun riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat yang kuat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ketika seorang bayi terlahir, maka kita disunahkan untuk mendoakan seperti doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni u'iduka bi kalimatillahi tammatin min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin." Aku berlindung kepada Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk anak ini dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan syaitan dan gangguan binatang serta gangguan sorotan mata yang dapat yang, mem, yang membawa akibat buruk bagi apa yang dilihatnya yakni yang ditimbulkan oleh syaitan. Jadi ini doa yang diajarkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika kita mendoakan bayi yang lahir. Namun terkadang mungkin yang masyhur di tengah-tengah masyarakat kita yakni mengajankan namun kita lupa bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan doa ketika bayi yang lahir seperti doa yang tadi disebutkan. Kemudian yang kedua, tidak ada ajan ketika waktu kebakaran. Kadang ada orang kebakaran ajan, Pak. Bahkan mohon maaf, habis apa yang di ada kain yang ada di tubuhnya <laughs> berajan, bahkan naik ke tempat yang paling tinggi. Nauzubillah. Ini sebenarnya tidak dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ajan ini untuk memanggil orang bahwasanya waktu sholat telah tiba. Jadi bukan hal-hal yang lain yang di luar daripada apa yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkadang juga kita di masyarakat kita melihat ada ajan di kuburan. Ketika mayit dimasukkan ke liang lahat, ajan terdengar ajan. Kemudian ketika tanahnya diuruk, dimasukkan ke dalam liang lahat, maka terdengar ikomah. Terdengar ikomah. Setelah ditanyakan kenapa jadi melakukan ini, dia mengatakan alasannya ketika lahir diajankan, maka ketika meninggal juga diajankan. <laughs> Bukan seperti itu menentukan daripada dalilnya. Maka kalau ingin berbicara dalil, bicaralah dengan apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan apa-apa yang dijelaskan dalam sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan kita menganggap bahwasanya semua yang kita lakukan itu suatu kebaikan. Maka kebaikan yang sebenarnya adalah kebaikan yang betul-betul disandarkan dengan dalil atau syariat yang diajarkan dalam agama. Bukan menurut apa yang kita maui. Jadi itu. Dan terkadang juga di masyarakat kita kalau orang mau berangkat haji, baru turun satu langkah daripada rumah ada ajan. <laughs> ada ajan. Ini juga tidak disyariatkan di dalam agama dan inilah banyak hal-hal seperti ini yang ada di masyarakat kita yang sebenarnya tidak dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat daripada Imam Muslim, beliau bersabda, "Man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa radun." jelas Rasul menjelaskan kepada kita, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan datang daripada kami, kata Rasul saw. Alaihi Wasallam, bahwa radun amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Jadi belajarlah kita untuk mengamalkan hal-hal yang diajarkan Rasul SAW, sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul SAW. Belajarlah kita kebaikan-kebaikan yang betul-betul disandarkan kepada dalil, yang diajarkan jelas-jelas dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang juga di dalam ajan, ketika muazin mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka terkadang kita mengecup kedua ibu jari, kemudian menyapukannya ke kening kita. Walau alam di mana riwayat ini ada supaya mata tarangnya. Sebenarnya ini tidak diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Jadi banyak hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun orang menganggap yang tidak ada tuntunannya itu justru baik. Sementara yang betul-betul ada tuntunannya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang menganggap asing, maka ini yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat daripada Imam Tirmidzi, badal Islam ghariban. Islam itu datangnya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan asing, aneh. Orang memandang agama itu aneh. Kaum musyrikin Quraisy itu memandang agama aneh. Fasayaudu ghariban kama badah. Maka akan datang nanti juga kata Nabi SAW. Islam ini akan datang juga dalam keadaan dipandang asing kalau dulu Islam datang dipandang asing oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang memandang asing daripada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, justru orang Islam itu sendiri, justru orang Islam itu sendiri. Patuh lil Guruba kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam beliau memberikan motivasi berbahagialah bergembiralah orang yang dipandang asing oleh orang atau oleh masyarakat tersebut sehingga sahabat mengatakan ya Rasulullah Wa mal ghuruba. Apa itu al ghuruba wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Eh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Alladzina yuslihuna ma afsadan nasi min sunnati. Orang yang menghidup-hidupkan sunnahku kata Nabi SAW di tengah-tengah manusia yang mereka merasakan bahwasanya sunnah itu terasa asing bagi mereka. Maka ada orang yang mengenalkan daripada sunnah, maka itulah orang yang gurubah, kata Rasulullah SAW adalah orang yang beruntung. Jadi seperti itulah Rasulullah SAW memberikan motivasi di saat orang asing dengan sunnah kita mengenalkan sunnah Rasul SAW. Dan dalam riwayat daripada Imam Tirmidzi, Rasul SAW bersabda dan berkata kepada Bilal, "Idza azanta patarasal. Wa idza aqamta fahjur. Jika engkau ajan, kata Nabi SAW, eh, perlahankanlah suaramu, dan jika iqamah, percepatlah daripada suaramu. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda dalam riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, "Idza hadratis salati falyu'azzin lakum ahadukum." Jika telah masuk waktu sholat, kata Rasulullah SAW, hendaklah salah seorang dari kalian melakukan azan. Melakukan azan. Jadi azan dilakukan ketika masuk daripada waktu sholat. Dan azan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada dua muazin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna bilalan yu'azzin bilaili fakulu washrabu. Ketika menjelaskan pada bulan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, jika kalian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar daripada azan Bilal, maka makan dan minumlah. Fakulu washrabu. Hatta yu'adzina bi ibni ibnu ummi maktum sampai kalian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar ajan atau panggilan azan daripada Abdullah bin Umi Maknum, Umi Maktum, maka berhentilah makan dan minum. Jadi ini yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali azan subuh. Selebihnya yang lainnya ini harus masuk pada waktunya. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada waktu subuh azan dua kali. Dan ini yang mungkin hilang daripada sunnah-sunnah seperti ini yang hilang daripada masyarakat kita. Dan mohon maaf justru mereka ketika menjelang waktu subuh, mungkin setengah jam atau satu jam sebelum subuh, mereka membunyikan uh, Al-Quran di radio-radio, di kaset-kaset. Dan sebelum masuk waktu subuh, ini ada selawatan-selawatan sebelum masuk daripada waktu subuh. Sebenarnya yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini azan itu dua kali jadi waktu ulun di Mekah itu kebetulan waktu ibadah haji. Jadi jam setengah tiga subuh sudah berangkat ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram. Kemudian tawaf dan jam empat subuh itu kedengaran ajan, Pak. Kedengaran ajan, ajan pertama. Dan persis setelah jam empat, jam lima baru ajan kedua. Jam lima baru ajan kedua dan khilaf di antara para ulama apakah azan pertama ini dengan lafaz tambahan as-salatu khairu minan naum ataukah azan kedua yang pakai as-salatu khairu minan naum yang satu mengatakan bahwa as-salatu khairu minan naum ini dalam dua-dua azan tersebut yang satu mengatakan cukup pada ajan yang kedua wallahu alam ini perbedaan pendapat daripada para ulama kita namun kalau di Mekah atau Madinah atau Masjid uh, Masjid Nabawi uh, dan Masjidil Haram itu kalau azan kalau mengucapkan as-shalah solahnya panjang tukhairum minan naum naumnya pendek justru di tempat kita as-shalatu khairum minan naum naumnya panjang jadi tidurnya lebih banyak daripada sholatnya <laughs> dulu guru mengajarkan bahasa Arab kata Sidin kalau tidur apa tidur itu apa bahasa Arabnya naum kalau sedang tidur, tanam. Kalau tidur-tiduran, tanam tanaman. <laughs> Jadi ini yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Azan pada waktu subuh itu dua kali, dan ini yang mungkin hilang daripada masyarakat kita. Namun ada beberapa masjid yang kedengaran azan waktu subuh. Eh, mungkin seperti di Masjid Al Khairat itu Pak, di Batu Benawa. Memang kata beliau berat sedikit, kadang masyarakat menganggap ini belum masuk waktunya ini segala macam. Namun itulah sunnah, kata Nabi SAW asing, di tengah-tengah masyarakat sunnah seperti itu asing. Namun Rasul SAW mengatakan, Fatu balil gurubah, berbahagialah orang yang dianggap asing tersebut. Rasul SAW, beliau bersabda, kepada salah seorang sahabatnya, yang hampir setiap hari mengembalakan kambing jauh daripada kota Madinah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat daripada Imam Bukhari dari Abu Said Al Khudri, jika kamu sedang mengembalakan kambing di padang pasir dan masuk waktu sholat, kumandangkanlah azan kata Nabi SAW dan keraskanlah suaramu. Tidak ada jin, manusia atau siapapun yang mendengarnya akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat. Maka inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada salah seorang sahabatnya yang di tengah-tengah padang pasir, maka kumandangkanlah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam azan. Sehingga khilaf di kalangan para ulama hukum daripada azan, apakah fardu kifayah ataukah fardu ain? Sebagian mereka mengatakan hukum daripada azan adalah fardu kifayah seperti sholat jenazah. Apabila sudah ada ajan di suatu tempat atau kampung tersebut maka ini sudah mencukupi. Namun Imam Ahmad bin Hambal beliau mengatakan hukum daripada azan itu fardu ain bagi setiap masjid-masjid yang di sana berkumpul kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah maka hukumnya adalah wajib. Dan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini waktu awal-awal beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, Ketika itu beliau sempat risau memikirkan bagaimana cara mengumpulkan daripada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang sebelumnya beliau hanya kumpul-kumpul bersama para sahabat. Kemudian setelah sahabat berkumpul, masuk waktunya beliau sholat berjamaah. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fikirkanlah bagaimana cara memanggil orang untuk berjamaah sholat yang sebelumnya belum ada azan. Sehingga sahabat, sebagaimana riwayat-riwayat yang sering kita dengar, salah seorang sahabat mengusulkan ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bunyikan lonceng saja wahai Nabi SAW? Kata Nabi SAW, itu kebiasaan daripada orang Nasrani. Beliau menolaknya. Kata yang lain, bagaimana kalau kita tiupkan trompet? Kata beliau itu kebiasaan orang Yahudi. Kita buatkan api unggun wahai Rasulullah SAW di tempat yang tinggi. Kalau orang melihat, berarti waktu sholat telah masuk maka orang akan datang ke masjid. Kata Rasulullah SAW, itu adalah kebiasaan-kebiasaan daripada orang majusi. Sehingga para sahabat pada saat itu pulang dalam keadaan risau ke rumahnya masing-masing. Dan ada salah seorang sahabat dan banyak juga sahabat yang dimimpikan. Salah seorang sahabat Abdullah bin Jaid yang pada malam hari dia tidur dalam keadaan risau untuk memikirkan bagaimana untuk memanggil orang untuk sholat. Sehingga dalam mimpinya, dia bermimpi, dia didatangi oleh seorang laki-laki yang membawa lonceng. Kata Abdullah bin Zaid, bagaimana kalau saya beli loncengmu itu? Kata laki-laki dalam mimpi itu mengatakan, untuk apa? Kata Abdullah bin Zaid, untuk memanggil orang untuk sholat. Laki-laki itu mengatakan, maukah kau, aku tunjukkan kepada kalian, uh, kamu sesuatu yang lebih bagus daripada ini? <clears throat> Kata laki-laki tersebut, Ucapkanlah seperti lafaz-lafaz azan yang kita dengar hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah dua kali sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian laki-laki dalam mimpinya itu mundur sebentar ke belakang, berhenti sebentar, kemudian dia mengucapkan iqamah. Satu kali, satu kali. Maka setelah pada waktu subuh, Abdullah bin Zaid mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan mimpinya itu yakni tentang memanggil orang sholat dengan azan. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah ru'yal hak. ini adalah mimpi yang benar kata Rasul Wasallam. Maka azar, ajarkan apa yang kau mimpikan itu kepada Bilal. Alimhul Bilal, fa innahu andat wa ammadu sultan minka. Ajar, ajarkan apa yang kau mimpikan itu kepada Bilal, karena Bilal suaranya lantang dan suaranya lebih dan lebih panjang suaranya. Jadi memang ajan ini ada orang-orang khusus untuk ajan. Karena Rasulullah SAW tidak menyuruh Abdullah bin Zaid sebagai pemeran utama atau tokoh yang utama dalam menjelaskan ajan. Namun Rasulullah SAW tidak menyuruh Abdullah bin Zaid untuk berajan. Namun justru yang disuruh oleh beliau adalah Bilal karena suaranya lantang dan suaranya nyaring. Jadi memang ajan ini orang-orang pilihan, Pak. Kalau suaranya pas-pasan, duduk-duduk aja dulu. <laughs> Kalau masih ada yang lebih bagus lagi, jangan kita paksa-paksakan untuk tampil diri untuk ajan. Jadi memang Rasulullah SAW menjelaskan memang ajan ini orang-orang pilihan, orang-orang pilihan. Kadang kalau ada orang meniru-niru ajan, seperti suara di Mekah Madinah itu, Pak. Oh, ma, rasa di Mekah juga, rasa di Madinah. Sering kita mendengar seperti itu, Pak. Kadang juga kalau ajannya itu mendayu-dayu mengayun-ayun, rasanya kada hendak ampi dulu ajan. <laughs> Saking semangatnya mendengar, Pak. Apalagi kalau di rumah itu bangun tidur, mendengar ajan suaranya luar biasa, mengayun-ayun merdu suaranya. Maka semangat kita untuk bangun tidur. Ini kalau suaranya sudah pas-pasan, mikrofonnya lagi rusak. Hendak <laughs> bangun dari tidur aja sudah rasa koler. <laughs> Jadi ada di kampung itu dulu, Sidin pina jagau sedikit. Jadi kada kawa menangati Sidin. Sidin nang harus ajan. Mbak itu Sidin bertakon nang kayak apa ajanku jadi Sidin. Oh bagus pamanai ajan itu memanggil orang sholat. Siapa nang kada bagus memanggil orang sholat. Maksud Sidin itu baguskah kada ajan ajanku cuma kada wani bapander. <laughs> Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang menghususkan kecuali kalau memang tidak tidak ada orang yang berajan suaranya bagus, maka tak ada rotan akar pun jadi. Ya mau tidak mau harus ajan. Jadi ya, seperti itu yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita sunnah untuk men, apa, menjawab panggilan daripada muazin ketika berajan, sebagaimana yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mendengar seruan daripada muazin, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muazin, kecuali hayalah solah hayalah falah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Dan kemudian kata Nabi SAW, berdoalah untuk berdoalah setelah selesai daripada ajan, eh, berselawatlah untukku kata Nabi SAW selesai daripada ajan man ya salatan barang siapa yang berselawat satu kali untukku maka Allah akan menyampaikan selawatnya sepuluh kali maksudnya Allah akan menyampaikan rahmatnya sepuluh kali kemudian kata Nabi SAW berdoalah Allah rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'adhul maqama mahmudanil ladhi wa'addah halat lahu syafaati yawmal qiyamah jadi hingga suadah saja. Adapun inna kalatuh riful mi'at ini tambahan dalam riwayat daripada Imam Bayhaki. ini adalah riwayat-riwayat yang lemah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca setelah mendengar ajan, Ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, dan solat yang telah ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wasilah, kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan yang mulia, dan bangkitkanlah beliau, sehingga menempati makam kedudukan yang terpuji, yang telah engkau janjikan. Maka kata Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Syafaat Nabi SAW nanti pada hari kiamat bermacam-macam. Ada syafaatul uzma, yakni syafaat Rasul saw Alaihi Wasallam untuk dimulai penghisapan atau persidangan pada hari kiamat. Yang mana pada hari itu orang-orang penduduk mahsyar bingung karena tidak dihiraukan oleh Allah, didiamkan saja. Sehingga mereka datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, dan datang kepada seterusnya sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kata Nabi Wasallam anak-anak aku yang berhak aku yang berhak maka seperti itulah ini syafaatul uzma. Kemudian syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yakni memberikan syafaat kepada orang yang timbangan amalnya ini seimbang antara keburukan dan kebaikannya. Maka di, di situ berlaku syafaat Nabi Wasallam. Kemudian syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengangkat orang yang telah masuk ke dalam neraka karena ada kebaikan sebesar zarah, maka dia diangkat dengan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dijelaskan di dalam e, dijelaskan oleh para ulama kita dan itulah syafaat-syafaat yang dimaksud daripada syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Itulah keutamaan-keutamaan daripada azan dan azan ini sangat mulia sehingga para ulama beda-beda pendapat mana yang lebih utama muazzinkah atau seorang imam dalam sholat sehingga mereka lebih condong mengatakan bahwasanya muazin lebih utama daripada imam karena muazin memborong pahala imam dan pahala daripada orang-orang yang sholat berjamaah dan orang-orang yang terlambat sholat berjamaah untuk datang ke masjid jadi seperti itulah keutamaan-keutamaan daripada azan dan mungkin banyak lagi hal-hal yang mungkin kita bicarakan dalam azan namun karena keterbatasan daripada waktu mungkin sampai di sini saja kita berbicara salah dan khilaf mohon maaf subhanakallahumma bihamdika asyhadu an wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.